Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah kita buka mati taklim ini dengan pembacaan Umul Kitab dan Wurdul Fatih. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini mengantarkan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan bersama pembacaan kitab Adab Sulukil Murid yang langsung akan disampaikan oleh guru kami Buya Yahya. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. solidaritas besar dan kecil kemudian juga suci para najis. Najis Kemudian kita berbicara tentang macam-macam najis Bagaimana cara mensucikannya Kita tahu bahwasanya air kencing adalah najis Kita tahu bangkai adalah najis Kita tahu darah adalah najis Kita tahu nanah adalah najis Kita tahu muntahan itu adalah najis, untah-untahan adalah najis. Babi, anjing juga najis. Anjing adalah najis. Dan di antara najis-najis ini para ulama memilah-milah yang sebetulnya semuanya sama maknanya menjadikan sholat tidak sah. Tetapi ada najis berat, kemudian ada najis sedang, ada najis ringan, Najis yang paling berat adalah najisnya anjing dan babi. Tek hadisnya adalah anjing saja, akan tapi karena babi disebutkan dalam Al-Quran sesuatu yang haram, maka babi lebih berhak mendapatkan hukum najis seperti anjing. Kiasnya kias awlawi, dalam arti disamakan hukumnya dengan anjing. Tidak disebutkan dalam hadis babi, yang disebutkan dalam hadis adalah anjing yang menjilat satu tempat air maka harus dituangkan sekali lalu dicuci tujuh kali itu adalah anjing dan babi disamakan hukumnya karena babi lebih busuk lebih jelek daripada anjing maka babi dan anjing adalah najis disebut sebagai najis mughallabah najis yang amat berat najis berat Dan najisnya di sini adalah berbeda para ulama di sini ada yang mengatakan liurnya saja. Bahkan ada ulama yang mengatakan anjing tidak najis. Tetapi kita tidak usah nganeh-nganei. Madhab Malik tidak mengatakan najis anjing itu. Tapi jangan suka menjadi orang aneh. Kalau masyarakat syafi'i, bicaralah dengan cara madhab syafi'i. Makanya kalau ada di Cirebon orang kok rame-rame anjing gak najis itu orang bingung keminter dipikir orang lain gak ada yang tahu banyak orang tahu madhab 4 tapi jangan merusak umat madhab balik mengatakan anjing tidak najis riwayat dari Imam Ahmad pun begitu sepakat ulama madhab syafi'i dengan madhab Abu Hanifah bahwasanya anjing adalah najis kemudian perbedaan lagi najisnya anjing di mana? Antara Abu Hanifah dengan madhab Syafi'i. Madhab kita saja sudah. Najisnya anjing bukan saja di liur. Sebagian madhab mengatakan najisnya anjing di liur saja. Karena yang disebutkan itu idawalago dalam hadis itu. Kalau ada anjing menjilat. Ulama mengatakan najisnya adalah air liur saja. Tetapi madhab syafi'i mengatakan semua dari sekujur tubuh anjing itu asalkan basah maka itu najisnya najis berat tersebut jadi tidak terbatas kepada air liurnya saja disebutkan oleh Rasulullah air liur karena memang umumnya anjing itu menjilat bukan karena yang najis hanya air liurnya saja ini adalah pendapat dari madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu maka anjing najisnya najis mughalladah najis berat Termasuk di dalamnya adalah babi. Dan keindahnya kemarin sudah kita sampaikan, najisnya anjing itu adalah jika memang basah. Anjing salah satu pada berat, Allah rukarinas berat. Nah, maka cara mencucinya adalah tujuh kali basuhan, dan salah satunya adalah dicampur dengan debu yang sah untuk bertayamum. Seandainya kering, tapi tentunya debu basah kena air. Jadi dicampur dengan tanah salah satunya. Dan dianjurkan oleh para ulama salah satunya ini jangan yang terakhir sebab kalau salah satunya ini yang terakhir jadinya baju kotor kena debu ya. Berilah debunya ini adalah yang pertama, kedua, ketiga pokoknya jangan yang terakhir lah. Tapi salah satunya adalah harus dengan debu tujuh kali. Tidak usah diganti dengan or karbon. Ada orang mengatakan karbon itu bisa karena di dalam jilatan anjing itu ada sesuatu bakteri yang bisa mematikan bakteri ini hanyalah debu katanya. Setelah itu ada orang menemukan, oh bakteri itu bisa dimatikan dengan karbon. Jadi boleh dong diganti dengan karbon. Enggak usah repot cari karbon lebih susah, cari debu lebih repot. Ini orang bingung kalau pakai karbon-karbon segala itu. Cari debu di mana-mana ada. Jadi biasa sajalah dengan cara para ulama yang sederhana, wajar, mudah, semua orang bisa melakukannya. Carilah debu. Ambil debu dan debunya pun tidak harus seperti lumpur lalu menjadikan baju kita berwarna itu tidak. Hanya syarat saja bahwasanya adalah air yang bercampur dengan debu selesai. Bercampur dengan debu selesai. Dan itu adalah basuhan salah satu daripada Tujuh. Boleh yang pertama, boleh yang kedua, boleh yang ketiga. Boleh yang keempat. Boleh yang kelima. Boleh yang keenam. Saya pengen anak-anak Buya yang ada, kalau Buya ada perlu segera ke sini. Satu, yang selalu melihat Buya. Kalau Buya perlu itu ada. Mana? Sep, mana Yanto, mana ini? Mana semuanya? Ada di mana? Sep, Semuanya pada di mana? Anak-anak suruh duduk di sini. Kalau kita perlu ya. Mana yang lain? Anak-anak yang lain di mana? Hah? Ada Yanto ada semuanya tadi. Baik. Jadi itu najis namanya najis mughalladah. Cara mensucikannya adalah dengan tujuh basuhan, salah satunya adalah dengan debu. Selesai sudah. Tidak usah susah. Kemudian ada najis yang namanya najis muhaffafah, najis ringan. Najis ringan itu adalah najis ringan ini ada satu saja Najis ringan itu adalah najisnya anak kecil laki-laki dengan dua syarat. Najis mukhaffafah itu adalah najisnya anak kecil laki-laki dengan dua syarat. Yang pertama adalah anak kecil tersebut belum mencapai dua tahun. Boleh boleh saja kita jadikan syaratnya tiga. Kencingnya anak kecil, anaknya laki-laki yang kedua. Kencingnya anak kecil laki-laki yang usianya belum sampai dua tahun, yang belum makan apa-apa kecuali susu ibundanya. Kalau anak umur enam bulan atau satu tahun sudah makan nasi bubur disuapi setiap hari maka air kencingnya sama dengan yang lainnya. Jadi anak kecil yang masih menyus, minum susu ibunya saja, belum ada tambahan-tambahan yang lainnya, maka saat itu disebut air kencingnya najis mukhaffafah, najis yang ringan. Disebut ini najis yang ringan karena Rasulullah pernah mengajari cara mensucikannya adalah cukup diberi percikan air bukan harus diguyur dengan air. Misalnya ada anak kecil kita Mohon maaf misalnya kencing di kasur kita. Kencing di kasur basah. Ini adalah anak di bawah dua tahun umurnya. Dia laki-laki, kemudian dia belum makan apa-apa kecuali susu. Apakah harus kita angkat ke spraynya? Tidak usah merepotkan anak kecil. Cukup saja ambil tangan kita basah dengan air, basah-basah tangan kita tadi kita percikkan atau kita tempelkan ke tempat yang najis tadi maka itu adalah sudah suci cara mensucikannya seperti itu tidak harus air mengalir tidak harus air menggenang maka cukup kita memercikkan air ke dalam atau ke tempat yang kena najis maka itu sudah beres maka kita dahulukan yang mughalladah sama mukhaffafah karena ini jarang terjadi tinggalkan ini sekarang kita akan berbicara kepada najis yang pada umumnya. Ini yang harus para ibu-ibu di rumah ini harus benar fitul fakih ngerti masalah najis ini. Ngepel. Jangan sampai urusan itu menjadi berat karena tidak ada ilmunya. Beratnya sesuatu karena tidak ada ilmunya. Setelah mana cara mensucikannya? Cara mensucikannya bahwa jika kita menemukan baju kita najis, dilihat kita punya air seberapa banyak? Jika air kita adalah air yang lebih dari dua kolah, maka bajunya ini yang kita ceburkan ke dalam air tersebut. Dua kolah ini sebanyak 213, 216 liter. 213 liter atau 216. Jadi kalau airnya adalah air banyak, maka boleh baju yang dicebur asalkan airnya tidak berubah suci dan air suci dan mensucikan tapi jika ternyata anda hidup di kota kerannya suka macet maka anda pun tidak punya banyak air airnya terbatas ataupun zamannya zaman modern sebagian orang males nyuci tapi kurang pahala akhirnya nyucinya pakai mesin cuci tempatnya kecil tidak mungkin mesin cuci itu sampai 215 liter 216 liter maka bagaimana cara mensucikannya? Jika baju anda yang kena najis, maka letakkan baju anda di mesin cuci atau di bak. Baru menyusul airnya nanti. Jadi airnya yang datang bukan air yang didatangi. Ini punya makna. Kalau air datang itu kuat, tapi kalau didatangi cepat rusak. Artinya rusak. Kalau air kurang dari dua kolah. Maka Anda tuangkan air itu. Anda tuangkan air ke bak tersebut. Kemudian setelah Anda tuangkan itu Anda tidak harus pakai sabun, Anda goyang-goyang, yang penting Anda perkirakan najis yang nempel di badan sudah tidak ada lagi. Ya, yang nempel di baju sudah tidak ada lagi. Misalnya kuning menjadi tidak kuning lagi, hitam menjadi tidak hitam lagi. Pokoknya ada perubahan di situ. Kemudian setelah itu Anda angkat bersih. Maka saat itu sudah suci biarpun sekali basuhan. Ini adalah kewajiban kita. Adapun sampai dua kali, tiga kali, atau sampai airnya melober, itu adalah masalah kepuasan saja itu. Tetapi kita ingin mengajarkan yang paling sederhana, kita masih ingat kira-kira waktu kita berbicara tentang apa itu air mustakmal. Air mustamal ada dua macam yaitu mustamal air yang sudah dipakai untuk berwudu untuk menghilangkan hadas dan yang kedua adalah air mustamal untuk menghilangkan najis. Jadi ada air mustamal untuk menghilangkan najis adalah air yang kurang dua kolah. Lalu air itu kita datangkan ke tempat yang najis dan kemudian setelah diangkat barang yang dicuci tadi ternyata airnya tidak ada perubahan dan warna pun warna tidak berubah dan beratnya pun tidak bertambah maka itu adalah air musta'mal seperti yang pernah kita sampaikan syaratnya air musta'mal untuk menghilangkan najis ada lima air sedikit airnya datang terpisah dari yang dicuci airnya tidak berubah dan airnya tidak bertambah masih ingat barangkali yang pernah mencatat maka ini adalah air musta'mal untuk menghilangkan najis ini ada hubungannya ya beginilah cara menghilangkan najis kalau airnya sedikit jadi cukup biarpun itu bak tidak sampai meluber, itu sudah suci. Kecuali menurut ulama ahli waswas, -was. Ya, ini ulama ahli waswas -was ini. Tidak jadi ulama kata Imam Ghazali kalau orang kena waswas. -was. Bisa menjadi malas ibadah itu, bisa nggak sholat kadang-kadang karena apa? Merasa belum suci terus. Jadi sederhanakan. Nah, termasuk di dalam mesin cuci itu sendiri adalah begini bunyinya. Selagi air itu Anda datangkan, sebelum Anda kasih sabun itu, upayakan untuk digoyang-goyang. Jika Anda tidak mau mengulang lagi dengan bilasan, misalnya Anda malas membilas dengan sempurna, maka dari pertama ini Anda bersihkan, goyang dan sebagainya, lalu setelah itu Anda yakin bahwasanya di dalam baju itu sudah tidak ada kotoran, sudah bercampur dengan air dan campuran ini tidak merubah warnanya air, dan anda perkirakan tidak akan bertambah beratnya air maka ketahuilah saat itu baju sudah suci biarpun belum anda angkat dari tempat tersebut baru anda kasih sabun saat itu maka sabun itu bukan mensucikan sabun itu hanya membersihkan saja yang mensucikan adalah basuhan yang pertama tersebut jadi ini sabun itu hanya mewangikan sama membersihkan saja. Lain suci, lain bersih. Suci berlumpur barangkali. Kotor barangkali. Atau kalau Anda mencuci dengan mesin cuci, Anda langsung Anda beri sabun, maka cara mencucikannya adalah bukan saat itu. Karena apa? Selagi air itu bercampur dengan sabun, maka air itu bukan air yang suci, mensucikan. Maka saat itu air itu adalah air yang tidak suci mensucikan, maka kalaupun kena najis tidak akan bisa mensucikan. Maka di saat ini perlu bilasan. Cara membilasnya bagaimana? Setelah Anda kasih sabun dan sebagainya, Anda putar mesin cucinya, lalu air Anda buang, buangnya kan ke bawah juga. Anda tutup lagi, Anda tuangi dari atas, asalkan sudah merata airnya, maka itulah waktunya mensucikannya. Sama sebetulnya. Jadi sudah beres. Di sini beres, tidak ada masalah. Jadi tidak usah susah-susah. Karena ada orang mengatakan bahwasanya mesin cuci tidak bisa mencucikan. Itu menurut ulama ahli waswas itu. Karena sangat sederhana sebetulnya. Tidak harus melober. Selama ini barangkali kita punya keyakinan di kampung itu harus melober. Iya, di kampung banyak air, tidak usah beli. Tapi kalau sekarang pam suka sering macet lagi. Jadi tidak ada ilmu seperti itu. Itu hanya untuk kepuasan saja pakai melober. Sebab ulama tidak pernah membahas harus sampai tumpah, tidak ada di situ. Coba suruh nyari kitabnya di mana sampai tumpah-tumpah. Tidak ada. Itu itu hanya biasanya muncul dari ahli was-was. Kita sederhanakan. Kalau Anda ingin sampai tumpah itu adalah satu kepuasan di dalam diri Anda saja karena air banyak. Kemudian juga memungkinkan Anda untuk melakukannya, maka itu boleh-boleh saja. Ini adalah jika najis berada di baju Anda. Kemudian jika najis yang semacam ini berada di selain baju, karena kan ada tiga tadi, ada di tempat, ada di badan. Kalau berada di sebuah tempat, biasakanlah rumah anda itu adalah suci biarpun ada anak kecilnya. Karena orang itu kalau tempatnya tidak suci bikin malas ibadah. Sucikanlah rumah anda sebisa mungkin jadi anda bisa sholat dimanapun anda berada. Di ruang tengah, di ruang ini adalah jadi tempat itu bisa jadi musola semuanya. Caranya sederhana. Seandainya rumah ini baru dibangun tidak usah dipel itu sudah suci. Karena apa? Aslinya semua bumi ini adalah suci. Kecuali yakin bahwasanya kemarin anak kita semuanya kencing bersama-sama di tempat itu baru berubah menjadi najis. Sebab aslinya semua ini adalah suci. Harus kita yakini itu adalah suci. Jalan suci. Kalau ada orang mau sholat di jalan nggak pakai sajadah sekalipun itu adalah sah. Halaman masjid suci. Kalau ada orang sholat tanpa sajadah pun sah. Siapa yang mengatakan tidak sah? Kemudian sah sholatnya adalah sah. Hanya masalah kotor itu lain. Jadi kita bisa sholat di mana saja. Ini adalah kita permudah. Adapun masalah kebersihan ini adalah masalah lain. Kita ingin bahwasanya pelajaran fikih, sholat, ibadah itu adalah sangat mudah. Jadi apa saja yang kita beli dari pasar itu aslinya adalah suci. Enggak usah tanya, ibu tadi ada yang kencing di sini enggak? Enggak usah. Makanya sesuatu yang diyakini tidak akan berubah kecuali dengan sesuatu yang yakin. Masanya istilahnya keyakinan la yazulu atau la yuzalu bisyakki. Sesuatu yang diyakini tidak akan bisa berubah dengan sesuatu yang diragukan. Jalan jalan bukan WC, bukan tempat kencing ya, namanya jalan, tempat orang berlalu. Makanya jalan suci. Kecuali Anda melihat ada orang kencing di tempat itu, maka itu tidak boleh lagi Anda sholat di tempat itu saja. Biarpun satu orang mengatakan masjid ini adalah ah, masjid ini adalah semuanya suci. Kalau ada basah-basah di sini, kira-kira ada ndak orang yang menduga, oh ada orang kencing di sini? Gak ada. Anda akan berpikir yang paling dekat dengan Anda adalah bocor, ada orang minum aqua tumpah dan sebagainya. Ini kan wajarnya semacam ini. Sama di ruang rumah kita pun begitu. Aslinya segala sesuatu itu adalah suci, tidak akan berubah menjadi najis kecuali Anda melihat sendiri. Kata orang pun tidak harus Anda patuhi. Inilah yang menjadikan kita tidak was-was. Rumah Anda jadikanlah rumah yang suci, misalnya Anda kurang puas, biarpun kurang puas itu termasuk bagian dari was-was. Anda ingin bersihkan, selagi Anda ingin bersihkan, Anda sucikan. Setelah Anda sucikan, Masya Allah, anak kita pinter sekali. Ngempisnya di mana-mana. Eh, Nah ini caranya, bagaimana mensucikan empisnya anak kita. Ada salah satu ustad, nah, cara mensucikannya dia menerangkan, ya sudah pokoknya dipel saja, nanti kering, suci. Masya Allah. Diingatkan tidak mau lagi, semoga Allah memberikan petunjuk kepadanya. Jadi kalau air kencing ini Anda mengambil air pel pel lalu Anda gosok dengan pel, maka semuanya rumah ini akan jadi najis. Ingat tidak kaidahnya basah dengan basah akan memindah najis. Nah ini yang harus diperhatikan. Ingat kalau basah itu yang memindah najis, tapi kalau kering sama kering tidak. Misalnya ini gede setempat ini adalah bekas kencing, kering, lalu Anda lewat di atasnya, najis tidak akan pindah kepada Anda. Tapi jika itu masih ada basah, lalu Anda membawa alat pel, pelnya basah, maka saat itu Anda pel ke sana kemari, semuanya akan menjadi najis. Atau kencingnya sudah kering, kemudian Anda membawa alat pel basah, maka saat itu basah dengan kering menjadi memindah najis. Seperti halnya Anda habis mandi, lalu Anda memeluk anjing, maka Anda menjadi najis, kena najis. Jadi ini kalau basah, jangan dipel langsung. Caranya bagaimana ini? Nah, Masuk pembahasan sedikit bahwasanya najis itu ada yang ainiyah, ada yang hukmiyah. Seharusnya ini dibahas terlebih dahulu, tapi kami lupa. Disisipkan saja. Najis itu ada ainiyah, ada najis hukmiyah. Najis ainiyah itu adalah najis yang bisa dilihat oleh mata, atau bisa dicium baunya, atau bisa dirasakan. Di saat kita berbicara tentang najis kok dirasakan orang pada bingung ini. Memangnya najis suruh jilat ya? Tidak harus ini perkiraan saja. Bukan berarti kalau ada najis ini nggak ada baunya. Dilihat nggak kelihatan. Lalu nyuruh orang menjilat lantai yang bekas kencing tidak ada itu. Ini hanya dugaan saja biasanya ini adalah ada atau air misalnya. Nah ini baru untuk berkumur kok ada rasanya. Maka saat itulah ada najis namanya ainiyah. Tapi najis bisa menjadi najis hukmiyah. Hukumnya saja. Tetapi Anda tidak melihatnya. Dan juga tidak bisa merasakannya. Bahkan dicium baunya pun tidak ada. Ada sebagian air kencing orang yang banyak minum ya. Kalau ada orang banyak minum itu air kencingnya kayak air biasa. Biarpun dia itu biarpun kencing di lantai nanti ya tidak cium. Setelah kering dicium baunya juga nggak ada. Jadi ada najis hukumnya ini adalah yang tidak terlihat oleh mata dan juga tidak bisa dicium oleh hidung dan juga tidak bisa dirasakan oleh lidah. Maka ini najis hukmiyah. Najis ainiyah sama hukmiyah cara mencucikannya juga berbeda. Kalau najis ainiyah maka cara mensucikannya adalah harus sampai hilang bentuk najisnya tersebut. Kalau bau-bau. Kalau rasa-rasa. Kalau warna-warna. Itu yang sudah kita bahas tadi. Misalnya di sini ada bekas empupnya anak kita atau bekas kencing sampai kuning, maka cara mensucikannya harus hilang itu. Atau masih bentuk air. Lalu, kalau bekas air kencing kan air itu kan bisa terlihat, itu namanya ainiyah. Maka cara mensucikannya adalah dihilangkan ainun najasahnya. Kalau kita tuang air sedikit di situ, Air cuma satu, sen, satu gelas atau satu canting. Ini ada air kencing. Kencing adalah najis ainiyah karena terlihat. Kecuali kencingnya sudah kering dan di saat kering hampir tidak terlihat tanda-tandanya, maka saat itu menjadi hukmiyah. Di saat air kencing masih kelihatan menggenang, maka itu namanya ainiyah. Ketahuilah, jika ain najasah, najis yang aini, najis yang terlihat, Kok bertemu dengan air yang sedikit, maka air sedikit itulah nanti jika bercampur akan menjadi rusak menjadi air yang najis. Maka untuk menjaga ini jadikanlah najis itu najis ainiyah, najis hukmiyah terdahulu. Bagaimana menjadikan najis hukmiyah? Ada kencing di sini. Karena ada kencing, misalnya ada anak kita kencing di sini. Sudah, ambil alat pel, dibersihkan. Lalu dikeringkan. Kalau sudah kering, kok masih ada tanda baunya, dipel lagi. Ketahuilah, alat untuk ngepel ini jangan dibawa kemana-mana. Bawa kamar mandi, langsung dicuci. Jadi disiapkan di rumah itu alat lap. Lap 1, 2, 3. Lap pertama untuk ngelap biar kering. Yang kedua biar tambah kering. Yang keempat sampai kering. Kering. Kering tidak ada terlihat kalau dicium pun tidak ada baunya itu nanti. Maka ketahuilah itu menjadi najis hukmiyah. Jadi tidak usah nanti semuanya dicuci satu rumah. Cukup itu saja Anda keringi mungkin dengan tisu atau apa. Tapi ingat, alat pel yang untuk mengeringkan tadi itu najis. Harus dibuang jauh-jauh sana. Jadi najisnya hanya di lokasi itu saja, kemudian plus di alat pel yang kita gunakan untuk mengelap. Lalu setelah itu kering dan setelah kering belum suci. Lah kalau belum suci bagaimana caranya? Kalau najis hukumnya sederhana. Biarpun hanya air segelas ini Anda tuangkan begitu, lalu Anda ratakan, tidak harus ngerembes, tidak harus ini, maka itu sudah suci. Jadi cukup Anda menuangkan air ini ke tempatnya tadi sekiranya rata. Misalnya ini satu marmer ini, selebar ini. Cukup Anda tuangkan satu gelas asalkan merata, itu sudah bisa mensucikan najis hukminya dan tidak usah was-was lagi. Kalau ada orang was-was suruh tanya ilmunya dari mana, gitu saja. Karena ini bermasalah. Kita harus merangi was-was. Was-was itu orang yang bikin males sholat ibadah. Dan di rumah itu kalau suci nyaman. Coba kalau nggak suci. Jadi mau ke musola pakai sandal ya. Pakai sandal. Sudah pakai sandal begitu sandalnya sandal tahun 70 itu. Jadi kan dari kelingkingnya itu keluar. Mau sholat ke musola turun nih. Ya Allah kena lantai, najis balik lagi. Ya. Jadi banyak was-was itu musibah. Jadi usahakanlah bisa suci dan tidak usah pusing. Kemudian, kalau ada anak kita kenceng di satu tempat, lalu kita lupa di mana tempatnya. Nggak usah repot, dikira-kira saja mana. Tadi kencengnya di sini, kelihatan dari sana. Dikira-kira, biarpun salah, Allah tidak akan menghisap itu semuanya oh ini kayaknya di sini karena najisnya menjadi najis hukmiyah karena kencingnya sudah kering baunya tidak ada kita ciumi tidak ada di mana ya kira-kira diperkirakan saja satu tempat yang itu lalu dituangi beres nggak usah pusing jadi ini adalah caranya mensucikannya tempat yang kena najis agar kita mudah di dalam ibadah inilah para ulama menjelaskannya agar mudah agar kita tidak terbawa kepada cara mensucikan najis dengan caranya orang was-was ini saja insyaallah mukadimah fikih untuk menghilangkan najis pada saat ini kita akhiri sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan Ayuhal murid wahai murid Ketahuilah wahai orang yang menuju jalan akhirat Wahai para ahli tariqah Wahai para pencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala Ketahuilah annaka sesungguhnya engkau La takdiru tidak akan mampu ala mulazamati taati untuk senantiasa taat pemujanabati syahawati dan menjauhi syahwat-syahwat dan juga tidak akan mampu engkau itu wal i'radi untuk berpaling maksudnya tidak mencintai anid dunia dari dunia Orang tidak akan bisa senantiasa taat Tidak bisa menjauhi syahwat Dan tidak akan bisa meninggalkan cinta dunia Ingat makna cinta dunia ini bukan orang harus melarat Tidak Maksudnya cinta dunia itu ternyata dunia itu hanya di tangannya Tidak di hatinya jika ada orang lebih membutuhkan dikasihkan Mudah bantuannya ke masjid, ke pesantren, ke orang fakir Tidak akan seseorang itu bisa senantiasa taat Menjauhi kemaksiatan Berpaling dari cinta dunia Berpaling dari dunia Illa kecuali Bi antas tasyi'ira Jika engkau merasakan Fi nafsika di dalam dirimu sendiri Maksudnya engkau menyadari Anna muddata baqaika sesungguhnya Masa keberadaanmu Di dunia di dunia Itu adalah ayamun qalilatun Adalah hari-hari yang sedikit Jika dibanding kehidupan kita kelak di akhirat Orang tidak akan bisa senantiasa taat atau menjauhi kemaksiatan atau menjadi tidak cinta dunia jika dia itu tidak berusaha menghadirkan rasa kesadaran di dalam hatinya bahwa kehidupannya di dunia ini adalah sangat sebentar. Wa annaka dan sesungguhnya engkau amma qaribin tamut amma manya mazaitah matamban an qaribin sebentar lagi tamu tu engkau akan mati Masya Allah akan mati benar Fatansiba ajalaka Maksudnya Fatansiba Bi antas ta'ir wa bi siba dan engkau tidak akan bisa senantiasa taat dan menjauhi syahwat kecuali jika engkau senantiasa tansiba. Engkau letakkan, engkau tegakkan, engkau hadirkan ajalaka ajalmu baina ainaika di matamu. Selalu ingat kematian. Khalifah Umar ibn Abdul Aziz ibn Abdul Aziz Suatu ketika beliau pernah berkata bahwasanya laisa bidzakirin lil mauti man adda ghadan min ajalihi. Belum orang itu ingat kematian jika dia masih merasa hidup sampai besok. Jadi kematian itu sangat dekat. Enggak kenal tua, enggak kenal muda, enggak kenal sakit, enggak kenal sehat. Kalau waktunya mati-mati. Dokter seger buger sehat ngerawat orang sekarat mati duluan dokternya banyak. Watasta'id dalil mauti dan daknya engkau siap lil mauti menjelang kematian. Waktu qaddira dan hendaknya engkau senantiasa memperkirakan nuzulahu turunnya kematian bika kepadamu itu fi kulli pada setiap saat. Kullun nafsin da'iqatul maut Siapapun dari kita akan mati Cobalah kita menghadirkan makna ini sesering mungkin Akthiru min dhikri hadimil ladzat Seringlah engkau menyebut kematian Rasulullah memerintahkan kita untuk sering-sering menyebut kematian Bahkan Rasulullah juga pernah menyebut ziarah kubur itu punya makna fa innaha tudzakirukumul maut karena ziarah kubur itu mengingatkan kita kepada kematian. Dan Rasulullah juga menyebutkan orang cerdas itu orang cerdas itu adalah orang yang aktaruhum lidzikril mauti dzikra. Orang yang paling banyak mengingat kematian itulah orang cerdas. Jadi mengingat kematian ini adalah kemuliaan dan orang yang selalu ingat kematian bukan orang yang selalu cemberut. Bahkan sebaliknya jika orang itu selalu ingat kematian akan menjelang, maka hidupnya akan semakin indah. Dia tahu bahasanya kalau dia senyum kepada orang tuanya ada pahalanya, maka dia banyak senyum. Dia tahu kalau dia cemberut kepada orang tuanya, maka itu menjadikan musibah, menjadi seksa, maka dia tidak cemberut. Dia tahu kalau aniaya dan dolim kepada istrinya, maka dia akan mendapatkan siksa nanti, maka dia tidak akan dolim. Karena dia ingat kematian maka hubungan kepada istri dan suami semakin mesra, hubungan dengan orang tua semakin indah, hubungan dengan tetangga semakin indah. Karena dia mengingat kematian. Jadi mengingat kematian ini penting. Siapa yang tidak mati kira-kira? Siapa yang bisa menjamin bakal hidup sampai esok pagi? Siapa yang bisa menjamin hidup sampai minggu depan? Kita semuanya bakal mati. Yang berbicara semacam ini belum bisa selesai dari belum selesai dari pembicaraannya bisa saja sudah mati. Bisa saja sudah mati, belum selesai dari pembicaraannya. Alangkah banyaknya orang yang masih tertawa ternyata kafannya sudah dijual di warung sebelahnya orang banyak yang dalam keadaan dia sehat ternyata dia mendahului orang yang sakit Inilah kematian yang harus senantiasa kita hadirkan maka orang kalau tidak bisa mengingat kematian, maka ketahuilah dia tingkah lakunya semakin tidak karu-karuan. Dan mengingat kematian itu bukan mengingat orang mati, tapi hadirkan bahasanya Anda sendiri yang mati. Inilah caranya. Imam Haddad sering menyebut kematian. Kalau ada orang keras hatinya, nggak bisa dengar nasihat, dengar apa petuah-petuah ulama masih saja bangkang kurang ajar, tanyakan berikan peringatan tentang kematian. Semuanya harus memikir tentang kematian. Bahkan di saat hendak tidur pun Rasulullah menganjurkan kalau kita hendak tidur, tidurlah dengan tidur caranya orang mati. Kalau bisa berusahalah untuk menghadap ke kiblat. Di samping kita menghadap ke kiblat, letakkan apa jangan lupa berzikir kepada Allah. Dan di saat Anda bisa berzikir, ketahuilah jika Anda bisa bangun lagi, maka ketahuilah Sepanjang anda tidur anda akan mendapatkan pahalanya orang berzikir Kalau ternyata dicabut nyawa kita oleh Allah saat itu Maka ketahuilah kita akan mati sahid dalam kemuliaan Ini yang harus dihadirkan oleh seorang mukmin Mengingat kematian dan mengingat kematian Dan jangan sampai terputus mengingat kematian itu Daripada kehidupan kita Orang mau jual beli Mau berbohong, ingat kematian. Kalau sampai saya bohong, lalu saya mati dalam keadaan berbohong, maka itu adalah akan su'ul khotimah. Ada syair indah dituliskan oleh Imam Ali Zainal Abidin Ibn Husin Ibn Ali, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang orang gharib, orang aneh. Laisal gharibu gharibasyami wal yamani. Orang yang asing itu bukan orang yang datang dari Yaman atau dari Syam yang jauh. Innal ghoriba orang asing itu adalah gharibul lahdi wal kafani orang yang tidak pernah menyebut kematian itu adalah orang yang asing benar. Dia akan masuk ke liang lahat dalam kebingungan, tidak punya teman. Karena dia tidak pernah memikir dekatnya kematian itu. La tanqaran ghariban khala ghurbati. Safari ba'idun wa zadi la Perjalanan menuju akhirat itu perjalanan yang panjang Wazati dan bekalku tidak akan bisa menyampaikan ke sana. Merasa bahasanya amalnya belum baik. Ini penting. Wa quwati daufat daufat wal mautu Aku lemah. Aku lemah, ibadah lemah, amal baik lemah sementara kematian mencariku setiap saat. Wali baqaya dzunubin lastu a'lamuha. Aku punya sisa-sisa dosa yang aku tidak mengetahuinya. Allahu ya'lamu Allah sirri wal alani dan Allah mengetahui di saat aku bermaksiat dalam keadaan sembunyi atau terang-terangan. Inilah yang harus kita hadirkan, kematian-kematian. Jadi sesaat ya kalau kita hendak tidur bayangkan bahasanya Anda sendiri yang mati. Anda berada di ruang tengah bukan orang lain, jangan melihat kematian orang lain. Anda sendiri yang mati saat itu, Anda ditutup dengan kain, Lihat baju yang sering Anda sombongkan pun sekarang tidak dipakai lagi Bajunya nanti seragam ya Kainnya kain kafan dengan orang mati yang lainnya sama Yang kaya yang melarat sama Anda akan disolati Anda akan dibawa ke kubur Dengan siapa Anda dikubur Tidak ada yang menemani Anda kecuali amal Anda Terus seringlah berpikir tentang kematian yang semacam ini Wa iyyaka wa tulal amali Kata Imam Haddad Wa iyyaka wa tulal amali awas engkau itu panjang angan-angan. Jangan sampai engkau itu panjang angan-angan. Panjang angan-angan itu suruh tobat nanti aja ngaji nanti. Belum sempat ngaji mati. Tidak dapat pahalanya majelis taklim. Suruh sholat nanti, suruh tobat nanti, nanti nanti. Fa innahu yamilu bika ila mahabbatid dunya. Orang yang sering nanti-nanti itu akan menjadi pecinta dunia. Suruh tobat nanti, suruh sholat nanti, suruh ngaji nanti, suruh ibadah nanti nanti. Uyuthakil alaika mulazamati ta'ati akan menjadikan orang berat melakukan ketaatan. Wal ikbala alal ibadati dan menjadikan orang itu susah di dalam beribadah kalau orang itu nanti. Ntar aja kalau sudah tua. Saya insya Allah akan ke masjid kalau sudah haji. Kapan hajinya? Ya kalau bisa haji, kalau belum bisa haji enggak mau ke masjid. Kadang-kadang ada orang nanti saya akan berubah nanti setelah haji atau nanti setelah menikah atau nanti setelah ini pakai setelah setelah nanti ya kalau sampai di situ kalau mati duluan tidak punya amal banyak dosa nggak punya bekal kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka jangan ada kata nanti untuk beribadah kepada Allah makanya khairul birri ajilu sebaik-baik kebaikan itu yang dipercepat anda ingin bersedekah gretek sedekah langsung keluarkan, pegangnya aja langsung atau dipindah sakunya. Ini adalah untuk sedekah. Jangan tunda nanti aja sampai di rumah. Saya nunggu fakir miskin. Enggak sampai nanti, tatanya Pak. Belum sampai nanti anaknya ngomong, ma, pengen bakso." Keluar jadi bakso, enggak jadi beramal baik. Jadi kalau beramal baik jangan nunda nanti tapi saat inilah waktunya. Maka jangan sampai orang itu tulul amal panjang angan-angan dan menjadikan orang, kalau orang panjang angan-angan itu menjadikan orang tersebut susah untuk tajar ruda, Untuk senantiasa murni litorikil akhirati menuju jalan Allah di dalam urusan kehidupannya. Akan menuju jalan Allah selagi dia itu adalah orang yang tulul amal maka itu adalah susah. Wa fi kurbil mauti wa fi kurbil mauti dan dengan orang itu memperkirakan akan dekatnya kematian itu. Kalau ada orang berpikir tentang dekatnya kematian, bahasanya kematian akan segera menjelangnya. Kalau dipikir, direnungi yang semacam ini. Wa kisarul muddati dan sedikitnya kehidupan di sini itu maka ketahuilah itu al khairu kulluhu itu adalah semua kebaikan. Jadi kalau ada orang bisa merasakan bahwasanya kematiannya akan segera datang kepadanya dan hidup di dunia ini hanya sebentar maka itu sangat baik fa'alaika bihi maka berusahalah engkau untuk mengingat kematian nanti sajalah saya akan berubah kalau sudah menikah ada orang dek cobalah pakai kerudung misalnya ada ini entar aja kalau sudah menikah iya kalau sempat nikah Bas, mas cobalah sholat Nanti saya sudah menikah Jangan nanti sudah menikah sekarang sholat nanti dikirim oleh Allah orang soleh. Sekarang sholat nanti dikirim oleh, Allah orang soleha. Jangan sampai ada tulul amal. Wafakonallahu wa iyyaka. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan kepada kepada kami dan kepada engkau semua kata Imam Haddad untuk segala kebaikan. Ini saja insyaallah mukadimah dan bacaan kitab Adab Sulukil Murid sampai di sini dan kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita dan menjadikan kita orang yang senantiasa ingat kematian dan sungguh indah jika orang bisa mengingat kematian terus di dalam hidupnya ia akan menjadi orang yang paling indah dengan sesama dan paling khusyuk di dalam ibadah paling ikhlas di dalam beramal paling tulus di dalam membantu sesamanya karena dia tahu bahasanya yang diharap yang diinginkan adalah kehidupan setelah kematian ini ini saja wallahu a'lam bissawab Jazakumullah sanal jaza fid dini wa dunya wal akhirah. Terima kasih kami haturkan kepada Buya Yahya. Hadirin hadirat, untuk acara selanjutnya yaitu acara tanya jawab atau interaktif, maka dipersilakan bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau bertanya dipersilakan. Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi penjelasan Bapak Kiai untuk menghilangkan najis Pertama dihilangkan dulu najisnya yang berupa ain Kemudian setelah kering disiram Pertanyaan saya bagaimana kalau masih basah tapi yakin bahwa najisnya sudah hilang baik warnanya, rasanya ataupun baunya tapi masih basah kemudian kita siram karena mau digunakan untuk sholat berjamaah. Lagian kalau menunggu kering, sekarang kan musim hujan, mataharinya tuh terbitnya malu-malu. Jadi gimana itu? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Saya akan menanyakan hukum multi level marketing. MLM? Iya Hukumnya? Iya, iya. multi level marketing. Tidak dengar, jauh agak jauh sedikit dari mic. Multi level marketing. Multi level marketing. Hukumnya bagaimana? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya mohon dijelaskan makna yang sebenarnya tentang tawakal. Apa itu perbedaan atau persamaannya perbedaannya apa dengan makna pasrah gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ada air kencing di masjid ini. Anda boleh menyiramnya. Akan tapi ini akan merepotkan Anda karena apa? Ini air harus mengenang dan sampai di keluar sana. Karena selagi tidak airnya sampai mengenang, maka itu tidak bisa dikatakan suci. Karena apa? Itu telah bercampur antara air uh, air yang sedikit yang Anda tuangkan itu kalau airnya sedikit, berbeda jika Anda menuangnya dengan air yang jumlah banyak. Ada air kencing di sini, Anda akan grojok dengan keran, dengan timba-timba, tidak ada masalah, itu boleh. Tapi yang kita gambarkan nanti, kita akan di rumah tidak harus selalu kita memindahkan kursi, mengangkat karpet dan sebagainya. Ini kita mempermudah urusan ini. Kalau Anda ingin mengguyur karena ada air, boleh. Musim hujan ada air, langsung saja tuangkan. Tapi ini misalnya tempatnya cuma kecil di sini saja. Kenapa harus kita penuhi semuanya air ya tempat ini dengan air? Kalau kita pel, maka akan berubah pindah najisnya. Terus tadi pertanyaannya, kalau kita lap dengan pel lalu masih basah, kita guyur, kan ini sudah hukumnya. Oh enggak, warna air itu adalah ainiyah. Warnanya air. Jadi warna itu bukan harus merah, kuning, hijau. Jadi war, maksudnya ainiyah itu ya bentuknya itu. Jadi air basah itu adalah ainun najasah. Jadi basahnya itu kan basahnya air kencing atau air yang bercampur dengan air kencing. Makanya itu termasuk ainun najasah. Jadi yang ainun najasah itu sudah berubah dari basah menjadi kering, bau tidak berbau, warna tidak berwarna. Jadi kalau ada air kencing, itu belum disebut sebagai air hukmiyah, najis hukmiyah selagi masih ada air kencingnya atau basahan. Jadi basah itu sendiri terlihat oleh mata. Karena bisa dibedakan dari yang lainnya, berarti itu ain Kecuali tidak bisa dibedakan mana ya nanti ini sama dengan yang ini nggak ada beda. Itulah mana, namanya jadi hukumnya Jadi misalnya ada najis sedikit lalu kita pel dengan pel yang basah. Selagi masih basah maka najisnya masih ainiyah. Tak taunya basahnya kena angin maka saat itu menjadi hukumnya hukumnya Ada pun caranya tidak terlalu sulit. Seandainya Anda punya air Anda guyur pun boleh. Tetapi kalau sudah najis itu dijadikan najis hukmiyah, biarpun segelas ini Anda tuangkan ke tempat itu, lalu Anda ratakan dengan tangan Anda, itu sudah suci. Cara menyucikan najis hukmiyah. Bukan memercikkan, karena najis hukmiyah ini adalah najis, mukhafa, najis mutawasitoh. Jadi kalau dipercikkan nggak sah. Misalnya air dibasahi dibeginikan, najis lagi. Tapi tuangkan air. Air yang datang, tapi lihat air itu tidak akan berubah sama sekali di situ maka inilah yang menjadikan air itu apa? Tempat itu adalah suci. Kalau tadi misalnya musim hujan karena ingin dipakai sholat, Anda boleh guyur semuanya. Dan cara mengeringkannya adalah tidak harus nunggu air. Ambil lap, pel yang kering, kering nanti. Tapi ketahuilah, pel itu menjadi najis. Termasuk di rumah kita itu mesti ada bekas-bekas kain yang dikeringkan. Kalaupun anak kita itu kencing di situ, maka langsung dilap dengan air, dengan kain. Setelah dilap dengan kain, belum kering, ambil lagi kain satu lagi. Sampai kering. Setelah kering, maka itu najis yang menjadi najis. Hukmiyah. Dan setelah itu, cara mensucikannya adalah lebih gampang. Yaitu karena sudah berubah menjadi najis hukmiyah. Ini. Kemudian masalah yang kedua, multi level marketing itu ternyata macam-macam ya modelnya itu. Memang ada yang dolim, ada yang tidak. Jika multi level marketing itu, jadi multi level multi level marketing yang mana kira-kira ini? Kita selama ini mencoba mempelajari tentang multi level marketing. Secara teori tidak ada masalah seandainya bunyinya begini. Orang yang di atas yang paling dekat dengan perusahaan mengajak satu orang maka di saat mendapatkan satu orang maka orang ini mendapatkan poin satu jika orang ini mengajak yang lainnya nanti poinnya juga tambah dia mungkin bahasanya seperti ini kalau ada orang hadis Nabi Shallallahu Man dala ala khairin falau ajrun mitlu ajri fa'ilihi. Kalau ada orang mengajak kepada kebaikan dia mendapatkan pahala yang melakukannya. Saya mengajak Anda. Saya dapat pahala Anda. Lalu Anda mengajak orang tiga, maka tiga orang saya dapat semuanya. Jadi multi level marketing itu seperti itu. Jadi kalau Anda membawa tiga orang, maka pahalanya tiga orang saya dapat juga. Anda dapat pahalanya tiga orang. Tapi saya lebih banyak dari Anda, karena saya mengajak Anda. Dan dari tiga orang itu setiap orang membawa tiga lagi. Lihat, tiga kali tiga, sembilan. Jadi saya sudah dapat pahala saya sendiri, pahala Anda satu, plus tiga orang menjadi lima, plus sembilan orang menjadi empat belas. Itu kan aturan multi-level marketing seperti itu. Kemudian bunyinya, Bagaimana akad di sini? Bunyinya akad di sini adalah gabungan daripada dua hal. Satu antara hibah bisyarat atau ju'alah. Mengatakan ja'alah atau ju'alah. Jadi begini bunyinya. Kalau kamu dari perusahaan, perusahaan paling atas berkata, jika kamu mendapatkan satu orang, kamu dapat nilai dan jika orang itu mendapatkan lagi, kamu dapat nilai. Jika orang sana, itu adalah syarat yang diucapkan oleh perusahaan. Maka ini adalah bentuk kayak semacam sayembara. Selagi dapat, maka dapat. Selagi Anda dapat orang lain, orang baru, maka Anda dapat. Teorinya adalah benar. Akan tetapi, untuk membagi keuntungannya ini bagaimana? Kami baru sadar begitu lah kalau misalnya saya dapat 10 orang, 10 poin. Dari mana ini poin saya dapatkan? Misalnya persen dari barang yang dijual. Dari mungkin barang yang harganya lima ribu harus jual 1 juta itu nanti. Karena saya banyak orang. Misalnya di deretan yang ke 10 sana. Setiap 10 ada 10, setiap 10 ada 10. Berarti menjadi 1000 orang misalnya. Bagaimana membagi keuntungan untuk 1000 orang? Ini yang perlu ditanyakan. Adapun masalah teorinya adalah teori ju'ala boleh saja. Jadi setiap Anda mendapatkan satu orang, maka Anda mendapatkan poin satu. Mungkin dalam nilai jual Anda mendapatkan satu persen. Kalau dua orang kan menjadi dua persen. Kalau tiga orang tiga persen. Kalau seratus orang seratus persen. Berarti semua harga itu akan dimiliki orang tersebut. Jadi secara teori adalah multi level marketing adalah tidak ada masalah. Akan tapi kita itu bingung Bagaimana bisa didapatkan keuntungan itu kecuali harus mengangkat harga tinggi-tinggi. Adapun ada sebagian orang yang menolak multi level marketing dengan alasan kita adalah mengambil apa mengambil keuntungan dari jasanya orang lain, ini tidak benar. Misalnya, dia yang bekerja menyebarkan dagangan, kok saya tiba-tiba dapat? Karena akad kita bukan di sini, tapi akad kita di atas yaitu akad seperti jual atau hibah bisyarat. Hibah bisyarat bagaimana? Aku akan memberi kamu duit 100 ribu kalau kamu dapat ini. Ini adalah boleh. Hal yang semacam ini. Akan tetapi karena masalahnya adalah masalah baru dan ternyata ada yang memang benar-benar tidak diperkenankan dalam bentuk multi level marketing yang di sini ternyata menjadikan dolim kepada orang yang paling orang yang di bawah. Maka ini adalah yang tidak diperkenankan. Jadi perlahan saja Anda pertimbangkan dahulu, pikir matang-matang kira-kira bisa enggak membagi keuntungan dengan barang ini. Misalnya ini barang jual produk ini, harganya 100 ribu. Anda menjual. Kalau Anda saja yang menjual, mungkin bisa jelas keuntungannya. Dibagi antara Anda dengan perusahaan. Tapi kalau yang menjual orang deretan yang ke-10. Dari 100 ribu ini, keuntungan dibagi orang atasnya, atasnya, atasnya, atasnya sampai Anda, sampai barisan paling belakang sana misalnya. Paling belakang itu adalah paling paling terakhir, yang jual sana. Jika yang jual sana kan dia ada rentetannya ke atas, maka yang sebelumnya dapat, dapat, dapat, dapat, dapat, habis itu semuanya nanti. Jadi kita baru sadar bahwasanya ternyata sistem pembagiannya ini yang menjadi subhat, yang menjadi tidak jelas. Jadi untuk tidak bersegera mengambil yang demikian ini dan harus hati-hati. Ada lagi multi level marketing itu adalah ini yang unik. Ada sebagian dari apa saudara atau saudari kita menyampaikan. Begini, untuk membeli poin, untuk dapat poin atau kelas tinggi itu kita membayar. Belum apa-apa kita sudah suruh bayar. Ini adalah musibah. Jadi kita membayar sesuatu agar kita mendapatkan apa itu? Uh, poin atau poin dalam arti mungkin uh, di sini nanti kita untuk mengambil satu pangkat di dalam multi level marketing itu dengan pembayaran semacam itu. Jadi kita bayar dulu, bayarnya 300 ribu. Yang dibayar apa? Hasilnya mana? Itu adalah penipuan-penipuan yang dilakukan oleh orang yang bergelar bisnismen, pakai mobil di hotel, bagi-bagi brosur yang bagus, ternyata itu adalah orang menipu. Jadi jangan mudah tertipu dengan hal-hal yang demikian itu. Inilah masalah multi level marketing. Kemudian masalah tawakal dengan pasrah. Tawakal bahasa Arab, kalau pasrah itu bahasa Indonesia. Mungkin ringkasnya begitu. Jadi tawakal itu ada makna kepasrahan dan pasrah itu adalah ada makna ketawakalan. Tawakal itu juga pasrah, tapi pasrah kepada siapa? Pasrah kepada Allah. Allah yang ngatur. Tapi ada syaratnya tawakal. Syaratnya tawakal itu sederhana. Ada orang di zaman Nabi Muhammad mau melakukan sholat ontanya dibiarkan di depan masjid Nabi Muhammad menegur ontamu tidak kau ikat jawabnya dengan bahasa tawakal dan iman Ya Rasulullah tawakal aku serahkan kepada Allah ya Rasulullah dimarah oleh Rasulullah ditegur iqil fatawakal ikat dulu baru tawakal Jangan tawakal di rumah. Kalau memang saya kaya kan kaya pasrah nasibku kepada Allah. Aku pasrahkan. Gak mau kerja, lapar nanti. Kerja dulu baru tawakal. Buka toko setiap pagi Bismillahirrahmanirrahim. Tawakal nunggu siapa yang beli tawakal. Makna tawakal ini apa buahnya? Di saat gak untung, gak ngedumel, memang begini jatahku. Di saat gak dapat hasil dia tidak marah karena sudah tawakal. Allah lebih tahu tentang yang terbaik buat kita. Tapi kalau belum berusaha lalu tawakal ini bukan tawakal dia ini. Orang putus asa itu enggak mau bekerja tawakal, tawakal, tawakal. Tidak. Jadi tawakal itu bahasanya iqil, ikat dulu ontamu baru kau serahkan kepada Allah. Kalau ternyata ada yang mencuri ya sudah. Tapi kalau tidak kita ikat hilang salahmu sendiri. Goblok kan begitu jadinya. Hmm, kita tahu onta kok tidak diikat. Nah ini. Ini adalah pelajaran dari Rasulullah masalah tawakal. Ini saja barangkali ada yang lainnya. Enggak yang lain, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, bagaimana jika seorang Muslim meniru kebudayaan seorang Yahudi. Contohnya diantaranya berpakaian pakai dasi gitu. Yang kedua, eh, seorang yang naik haji di rumahnya memelihara burung. Bagaimana itu hukumnya? Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah cara menjaga kesucian tempat wudhu? Bagaimanakah ya. caranya menjaga kesucian tempat wudhu? Sedangkan orang dari rumah itu belum tentu suci. Nah, kalau tapi di situ ditulis misalkan sandal halus dilepas, sedangkan di situ nggak disediakan air yang air apa, kolam untuk me, apa alas kaki yang lebih dari dua kola. Sekian dari Bang. Yang lainnya, Bismillahirrahmanirrahim coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mau bertanya bagaimana sempurnanya seorang imam dan sempurnanya seorang makmum dan juga sempurnanya seorang azan. Sudah sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam, makmum, muadzin, muadzin, muadzin. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Lupa, saya pertanyaan yang pertama tidak tertulis. Tadi apa? orang Islam niru budaya orang Yahudi. Masya Allah. Mengikuti budaya orang kafir man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau kita niru sekelompok orang maka kita itu bisa digolongkan dengan mereka. Karena khawatir ada mahabbah dan cinta, ada kebanggaan. Kalau ada orang Yahudi kok pakai model baju begitu lalu kita bangga niru karena dia Yahudi maka itulah mencabut iman kita. Tapi kalau baju ini sudah menjadi umum, sehingga jika di saat orang pakai dasi pun nggak sadar kalau itu adalah cara Yahudi, maka tidak akan merusak keimanan. Hanya masalah akhlak orang baik barangkali seperti itu. Tapi tidak sampai derajat haram. Yang haram itu adalah yang menjadikan orang itu bisa keluar dari Islam haram mutlak tidak bisa ditawar adalah mengenakan baju yang menjadi ciri khas mereka. Jika ada orang lain yang mengenakan mengenakannya selain dari Yahudi, maka tidak menjadi ciri khas. Barangkali istilah dasi dan sebagainya itu sudah umum ya di antara Yahudi dan bukan Yahudi mengenakan dasi ya. Karena bukan saja dari Israel dasi, dari Eropa juga ada. Kemudian dari masyarakat-masyarakat yang lainnya yang tidak pernah kenal orang Yahudi juga mengenakan. Artinya sudah menjadi bukan ciri khas Yahudi, akan tapi itu adalah baju secara umum. Memang saya tidak pernah pakai dasi tetapi artinya jangan sampailah kita itu terkopoh-kopoh merendahkan orang hanya mengenakan dasi. Ya, mengenakan dasi bukan menjadi ciri khasnya satu masyarakat beragama. Berbeda misalnya orang Islam berkalungan salib ya. Orang Islam kalungan salib, bangga lagi. Atau mengenakan topi khusus orang Yahudi yang ada di pucuk kepalanya itu maka itu jelas bahasanya yang demikian itu adalah jika itu diyakini dengan penuh kebanggaan maka keluar dari Islam. Jika tidak maka dia adalah orang yang telah bermaksiat karena telah bangga kepada orang yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah yang kedua ada jenis binatang-binatang yang harus yang tidak boleh kita berburu, tidak boleh kita memegangnya. Di waktu kita haji maka jika itu termasuk jenis binatang, ada binatang-binatang liar yang ada di tempat kita, maka itu harus dilepas atau dipindah tangan. Misalnya sebelum berangkat haji, diserahkan kepada saudaranya atau adiknya atau istrinya, aku berikan kepadamu, gitu saja. Maka itu beres. Sebab harganya nanti mahal barangkali, jadi merasa berat. Jadi memang tidak boleh fiyadih di tangannya itu di bawah kekuasaannya adalah binatang-binatang buruan selagi dia waktu ikhram. Kalau masih ada, maka dia nanti kena denda. Jadi nanti dihibahkan saja, diberikan kepada istrinya. Atau mi, atau nak, ini burung adalah buat kamu. Biarpun nanti setelah pulang diminta lagi. Hanya agar terlepas daripada kekuasaannya, itu berkena dengan binatang-binatang buruan waktu orang melaksanakan ibadah haji. Kemudian imam yang baik makmum yang baik, muadzin yang baik. Itu ceritanya panjang, ini harus masuk dalam silsilah pembahasan khusus. Barangkali harus pakai jadwal ya. Karena semuanya insya Allah bakal jadi imam. Diagendakan, ini adalah masukan. Kita ada fikihnya, fikih berjamaah. Nanti insya Allah adalah fikihnya, fikih berjamaah. Ada fikihnya, fikih adhan. Ini akan masuk nanti. Ada fikih-fikih jadi makmumnya. Sholat berjamaah ini ada tata caranya, aturannya, agar sempurna jamaah. Dan tidak semua orang yang belajar bisa memperhatikan kecuali ditekankan di sini. Di antaranya sholat berjamaah adalah barisannya. Orang kita ini adalah orang yang paling malas ngatur barisannya. Sementara ada orang-orang lain itu sangat rapi dengan barisannya. Padahal hadis Nabi sahih mengatakan la tusawwuna sufufakum aw la Allah baina qulubikum. Engkau akan meluruskan barisanmu atau akan porak-poranda hatimu. Allah memerintah, Rasulullah memerintahkan. Bahkan Rasulullah sendiri selalu mengatur sawu sufufakum fa inna tasfiyatas saf mami tamami iqamatis Ini satu misal saja. Kemudian cara bermakmum, cara menyambung barisan ini sendiri adalah kadang-kadang semaunya sendiri. Tidak mau ikut petunjuk para ulama, kanan dulu, kiri dulu atau bagaimana? Dan bagaimana jika imam dengan makmum cuma berdua? Ini ada sendiri. Kami misalkan kalau kita itu hanya berdua, itu disebutkan dalam kitab fikih lama, mulai dari Fathul Qoribnya, mulai dari Amin eh, Minhajnya Imam Nawawi. Kitab-kitab itu menjelaskan ini salah satu contoh kesalahan tapi tidak membatalkan sholat. Menunjukkan tidak peduli saja. Makanya insya Allah harus ada fikih sholat jemaah. Kalau saya berduaan, bagaimana caranya saya berjejer? Dikukuhkan dalam kitab fikih. Kadang-kadang santri ini yang melanggar. Kalau orang nggak mondok nggak ada masalah. Tapi sudah mondok 6 tahun, diatur nggak mau. Sini. Kalau kita berduaan dikukuhkan dalam kitab fikih, bukan yang satu belakang begini, bukan. Ini keutamaan berjamaah. Tapi di samping jajar dengan imam, tapi imamnya maju sedikit saja. Coba bicara di kitab Minhaj, Fathul Mu'in dan sebagainya. Maju sedikit. Seperti ini, ini contoh saja. Begitu luasnya nanti insya Allah harus pembahasan khusus biar ada ketertarikan. Makmumnya di belakang di belakangnya imam sedikit saja tapi seolah-olah satu barisan. Kemudian jika ada makmum lagi, minta tolong satu. Satu saja. Kalau ada makmum lagi, bukan di kanannya. Ambil di kirinya imam. Ikut jejer. Tapi imamnya tetap di depannya sedikit. Sebab kalau makmum mendahului imam, batal sholatnya. Dan di saat sudah jejer begini, suruh milih. Imamnya yang maju. Baru merapat. Atau rupanya imamnya sudah mentok ke pintu Berdua ini mundur. Setelah itu merapat. Ini diantaranya. Disebutkan di dalam kitab Fathab Shabi, fikih yang kita pelajari di musola-musola di masjid-masjid. Kemudian imamahnya orang putri, bukan perempuan yang ngelonong di depan begitu. Jadi kalau wanita sama mohon maaf lagi, kalau imamnya seorang wanita menjadi imam yang lainnya, bukan begini. Ini misalnya perempuan-perempuan, bukan imamnya sendiri nyelonong di depan seperti ini, bukan. Imam Nawawi dalam kitab Minhajnya menjelaskan, "Fa inna imamatal mar'ati wastahunna." Perempuan kalau mau jadi imam itu di tengah-tengah. Jadi nyempil begini perempuan sedikit begini, maju sedikit begini. Ini disebutkan dalam kitab fikih. Nah, yang paling melanggar siapa? Santri. Mod, makasih. Eh, ini insya Allah nanti ada fikih berjamaah harus dimasukkan agar sempurna di dalam kita berjamaah. Kemudian adzan yang baik, adzan jangan sampai seperempat jam itu. Orang pada bingung, kelamaan itu nanti. Nah, di bagaimana? Adzan yang baik, adzan setengah jam, suaranya bagus iya, tapi kalau kelamaan bingung kita nongkrongnya. Masya Allah. Ulama menjelaskan kalau adzan kepanjangan tidak sunnah didengar. Tinggalkan saja, karena itu malah mengganggu, karena kepanjangan. Karena matnya menjadi lebih panjang daripada yang semestinya. Karena kiroah kata Imam Nawawi, kalau kiroah itu kepanjangan bukan kiroah jadi lahan. Azan sampai Allah Akbar Allah. Tidak tahu berapa ini. Lah ini dari mana kiroah ini? Suruh cari mulai ulama zaman Rasulullah sampai hari kiamat tidak ada kiroah lebih panjang daripada 15, 14 harokat. Paling panjangnya kiroah ditemukan oleh Syekhul Islam Zakaria Al Ansori ada kiroah itu 14 harokat. Lebih dari itu nggak ada. Itu pun hanya pendapat lemah ada 14 kiroah mat 14 huruf eh 14 harokat mat paling panjangnya mat ditemukan oleh Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari barangkali tidak pernah mendengar kalimat ini yang pernah belajar tadwid pernah mendengar harokat 16 14 harokat tidak pernah dan sudah tidak pernah gitu matnya masih panjang kalau adzan ini kan aneh kalau masih pernah mendengar Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari beliau adalah Syekhul Qurra juga berpendapat bahwasanya mat bisa sampai 14 masuk akal Ustadz tukang adzan ini agak panjang sedikit tapi jangan disalahkan tukang adzan Alhamdulillah masih ada yang adzan tidak sampai derajat dosa akan tetapi ada dah sampai selagi tidak merubah makna tidak dosa hanya tadi yang ditanyakan kesempurnaan Insyaallah nanti ada satu-satu mulai jamaah makmumannya tidak mungkin kita hadirkan semuanya di sini ini adalah coba diagendakan. Benar, jadi kita pengen masukan-masukan semacam ini, ada fikih yang harus kita dahulukan. Paling dekat dengan kesibukan kita setiap hari. Bagaimana sholat yang benar, bagaimana berjamaah yang benar. Termasuk diantaranya kesalahan santri memahami kitab. Ini coba disaksikan di sebagian pondok. Tidak bisa membedakan antara fadilahnya berjamaah dengan sahnya berjamaah. Kalau di kitab Fathul Qorid tidak disebutkan masalah fadilah berjamaah. Tapi yang disebut sahnya berjamaah. Kalau berbicara tentang sahnya berjamaah, kalau ada imam di mihrab depan sana, makmumnya di sini sah berdua orang. Sampaian di sana ujung di mihrab. Terus kamu, saya di sini saja. Lihat, di dalam kitab Fathul Qorid disebutkan sah berjamaah. Tapi kita tahu ulama menjelaskan Syekh Malibari dalam Fathul Mu'innya dan sebagainya, nggak dapat pahalanya jamaah. Itu kalau di masjid. Kalau di luar masjid lebih dari 300 di sah tapi tidak mendapatkan pahala jamaah. Jauh misalnya di luar masjid 3 meter, 10 meter itu masih sah atau sampai 300 riro itu adalah sekitar 150 meter. Sedirham itu begini, Sekitar 140 meter. Jadi kalau masih 140 meter di luar masjid sah. Misalnya satu di lapangan sana, satunya di sana. Selagi belum mencapai 150 meter maka sah, tapi tidak dapat pahala jamaah. Tapi ini banyak dilanggar santri, males sholat jamaahnya di godaan Di godaan, tahu godaan ya? Godaan di kamarnya, males ke masjid. Jadi kalau ada tawar Allah Akbar padahal masjidnya kosong. Karena apa? Yang penting kan sah. Enggak dapat pahala jamaah di situ. Nah ini sebab saya nyantri ini. Jadi ini yang ngomong santri. Jadi kalau santri ngontok ngolokkan santri, maksudnya bangun diri. Saya nyantri cukup lama. Ya ini adalah diantaranya waktu belajar itu sambil tidur atau ngeliwet senengannya adalah khataman saja nyembelih ayam. Setelah khatam nyembelih ayam. Setelah khatam nyembelih ayam. Jadi kalau datang itu paling awal. Mukaddimahnya datang, tutupnya datang kayak kendang itu. Yang penting barokah. Itulah yang biasanya pulang ke kampung menjadikan orang bingung. Ini, tapi insya Allah para santri-santri yang hadir di tempat ini adalah santri-santri yang memang betul-betul adalah orang yang mencari ilmu. Ini diantaranya, insya Allah akan kita hadirkan nanti tentang fikih-fikih seperti itu. Mohon maaf, ini ada pertanyaan. Ya, bagaimana menjaga hati agar rasa sayang dan cinta terhadap lawan jenis yang bukan mahram tidak menguasai hati kita? Soalnya sudah terlanjur sayang cinta. Musibah. Itu awal musibah, sebelum nikah sudah musibah. Mikiri orang yang belum tentu mikir Anda itu. Buahnya apa? Kalau sudah cinta melekat itu gula jawa katanya coklat. Hitam dibilang putih, sehingga kadang-kadang nggak ada kesem, nggak ada baik, nggak ada nggak ada keistimewaannya. Apa sih? Sampai kadang-kadang orang bingung. Kamu ini kok seneng dengan dia kenapa sih? Itulah cinta. Makanya adik-adik putri kami jauhilah daripada yang demikian ini. Caranya menghilangkan carilah kriteria. Anda pengen menikah jangan dengan manusianya, tapi dengan sifatnya terlebih dahulu. Nabi Muhammad bukan nyebut menikahlah engkau dengan si A si B tidak disebutkan sifatnya. Dahulukan sifatnya tungkahul mar'atu arba'in, cari agamanya yang benar akhlaknya yang baik. Jadi kemana-mana anda pakai kriteria. Siapapun orangnya kalau tidak memenuhi syarat, no, tidak mau saya. Ini syarat dahulu. Jadi menjadikan orang netral. Sebetulnya kalau orang itu sudah cinta duluan, belum jadi apa-apa kok cinta duluan, itu membatasi dunia. Sehingga dunia itu menjadi sempit seperti daun kelor ya katanya orang. Padahal dunia ini luas. Dan seolah-olah laki-laki dunia hanya dia saja. Masya Allah. Padahal laki-laki banyak miliaran manusia. Tatanya, nggak mau Mi kalau bukan dengan dia. Abahnya nasihati, pokoknya nggak mau. Kok bisa ini? Padahal ini orang lebih bagus, ini orang lebih hebat, orang ini lebih ini. Tetap saja harus dia pokoknya. Sampai ngomong, boleh nggak boleh kalau nggak mau pergi kawin lari. Lihat ngelanggar orang tuanya dia. Eh, ini adalah musibah ya. Kembalikan kepada kriteria. Menikahlah anda dengan sifat. Sifatnya baik, orangnya dimulia, mulia, orangnya adalah beradab, ngerti agama, itu yang mudah menjadikan Anda itu mudah melupakannya. Selagi Anda selalu menanamkan kriteria, berdoa, ya Allah berikan saya suami yang akhlaknya baik, yang begini, yang sholatnya rajin, secara perlahan Anda akan melupakannya. Enggak usah, saya ingin melupakan. Enggak usah itu. Bahasa melupakan itu. Orang di saat ingin melupakan, saat itu sebetulnya saat telah mengingatnya. Jadi enggak usah, biarin saja. Cari perhatian yang lain. Apa? Hat, arahkan hati kita kepada yang lain. Sifat. Sifat. Jadi Nabi Muhammad mengajari menikahlah dengan sifat. Sifatnya yang baik. Jadi pokoknya siapapun dia dari manapun datangnya asalkan agamanya baik, akidahnya benar, ahli sunnah wal jamaah, mm, ah, kemudian silsilah gurunya benar, atau dekatnya dengan kiai beneh, sebab ada kiai ngane-ngane ya, hati-hati. Pokoknya adalah ini suamiku itu biarpun bukan ustadz, bukan santri, tapi dia dekat dengan kiai yang benar. Bukan kiai yang aneh, yang ngaco. Wah, ini baru selamat nanti. Jadi inilah dengan sifat siapapun dia. Jadi kalau sudah begitu pilihan Anda banyak, bukan satu dua orang, banyak orang nanti. Maka semakin mudah untuk memilihnya. Bagaimana menyikati SMS atau telepon dari teman lawan jenis yang mengarah kepada kemaksiatan? Tutup, dek, beres. Sampaian ini mau apa? Telepon lagi, mau apa Sampaian ini? Sudah, selesai. Mau ajak maksiat mau dituruti nggak enak, nggak enak. Mau nggak enak di dunia, masuk neraka bareng-bareng? Mau diajak maksiat. Ya sudah tutup saja HP yang punya kita. Telepon yang kita tegang Biasanya perasaan nggak enak. Wah, kalau nggak enak ini harapan ini, ada harapan macam-macam ini. Wah, nggak enak. Bukan nggak enak kalau ada orang ngajak maksiat. Makanya kita pengen mengajari anak putri kita ini adalah dengan kemuliaan. Coba kalau anda mulia wibawa, nggak ada orang berani nyapa di pinggir jalan. Kalau anda adalah wanita mulia, jika ada laki-laki menyapa di pinggir jalan lalu anda mengambil sandal anda angkat, angkat begini, tidak ada yang berani ganggu lagi nanti. Karena yang mengganggu pasti bukan bukan laki-laki terhormat. Tapi kalau anda disapa, mukanya merah, kuning, hijau, jalannya berubah. Anu, oh, perempuan murahan ini besok disapa lagi. Eh, ah, itu karena anda murahan. Belum apa-apa dikasih nomor telepon, nelpon duluan. Sudah begitu nggak bisa tidur. Ah, bukan perempuan di sini ini Allah. Dan para laki-laki di sini laki-laki yang memuliakan para wanita insya Allah. Jadi langsung saja ditutup. Kalau ada telepon banyak se seorang anak yang sudah bersuami, anak perempuan bersuami masuk ke agama lain naudzubillah, murtad, tidak mulia, jangan boleh datang ke rumah Anda. Naudzubillah bukan Anda. Jika ada seorang tua menemukan anaknya murtad, haram memberikan setetes air pun. Karena orang keluar dari agama itu orang yang tidak terhormat. Kalau ada orang Kristen asli masih terhormat dia. Kalau orang Kristen asli tetangga kita, dia lapar kita ngasih makan, dia sakit kita kasih obat. Tapi kalau orang murtad, maka ketahuilah dia bukan orang terhormat. Kalaupun mati boleh dikasihkan anjing itu bangkainya, tapi kalau orang Kristen mati, kita wajib mengkubur dan kita wajib mengkafaninya. Tapi kalau sudah orang murtad, Anda memberikan setetes air, maka itu hukumnya haram. Apalagi masih ngasih warisan, nggak ada warisan di situ. Bagaimana tanggung jawaban orang tua? Jadi ya tanya dulu, yang menikah Anda nikahkan dengan siapa? Nah kalau dinikahkan dengan orang kafir ya salahnya sendiri dulu salah. Orang tua ada berdosa. Tapi kalau anaknya yang enggak benar dididik tetap saja lepas, maka itu termasuk jenis kan'am itu. Bapaknya seorang nabi, anaknya adalah ilmu-ilmu setan. Selagi Anda sudah mendidik, kalau anak lepas Anda tidak dosa. Tapi kalau Anda ikut campur dalam kemaksiatan anak kita, atau Anda termasuk ikut andil dalam keterjerumusan anak kita, maka Anda termasuk orang yang berdosa. Tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi pertanyaan yang panjang masalahnya tahun ini saya berkorban tapi saya belum pernah menakikah ini sudah sering diulang ya insya Allah apa benar hewan yang kita korbankan akan menjadi kendaraan bagi kita iya kendaraan maksudnya amalnya nanti insya Allah waktu dijawab dalam kesempatan yang akan datang karena waktu sudah malam Bismillahirrahmanirrahim oh ada lagi Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya Allah Jadikanlah kami hamba-hambamu ya Allah Yang senantiasa ingat kematian Dan muliakan kami ya Allah Sebelum kematian dan setelah kematian ya Allah Bahagiakan kami ya Allah Di sebelum kematian dan setelah kematian Ya Allah Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini di saat kami hidup Maka kumpulkan kelak ya Allah setelah kami mati bersama kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ampuni dosa kami sebelum Kau cabut nyawa kami dan jangan cabut nyawa kami ya Allah sebelum Kau ampuni dosa kami ya Allah. Kami takut siksamu, kami takut nerakamu ya Allah. Ya Allah, kami mohon ampun kepadamu ya Allah Karena kami sering lupa mengingat kematian Tingkah laku kami seperti tingkah lakunya orang yang tidak akan mati ya Allah Itulah kelemahan kami Ya Allah kami sering berbuat dosa Dan kami jarang meminta ampun kepadamu Maka ampuni dosa kami ya Allah Bahkan kami jarang menyesali dosa-dosa kami ya Allah Bahkan kami sering tahu itu kau larang ya Allah Tapi kami masih melanggarnya Bahkan kami juga pernah melakukan kemaksiatan tapi kami masih bisa tertawa ya Allah. Alangkah jeleknya hati kami dan alangkah rendahnya kami. Akan tapi ya Allah, siapapun kami dan serendah apapun kami, sebusuk apapun kami, akan tetapi Tuhan kami adalah Engkau yang maha mulia, maka muliakan kami ya Allah. Sejelek apapun kami ya Allah, akan tapi Tuhan kami adalah Engkau yang sangat mulia, maka muliakan kami. Mudahkan segala urusan kami ya Allah Berikan kepada kami keindahan di dalam rumah tangga kami Di dunia dan di akhirat Berikan kepada kami keindahan di dalam bermasyarakat Di dunia dan di akhirat Dan berikan kepada kami ya Allah anak-anak yang soleh, solehah Yang belum mendapatkan pasangan Berikan kepada mereka pasangan-pasangan yang Engkau muliakan ya Allah Dan jauhkan kami dari orang-orang yang menjadikan kami terhina ya Allah di dunia dan di akhirat Ya Allah Berikan kepada kami Ya Allah kelapangan dalam rizki kami Ya Allah Untuk bekal beribadah kepadamu Dan Ya Allah jika ada yang sakit Berikan kesembuhan Jika ada yang sakit Ya Allah Berikan kesembuhan Ya Allah Berikan kesehatan Ya Allah Agar semakin serius khusuk dalam mengabdi kepadamu Ya Allah dan jadikanlah penyakit yang pernah ia rasakan mereka rasakan sebagai pengangkatan derajat mereka di dunia dan di akhirat ya Allah Ya Allah jika ada yang punya hutang mudahkanlah mereka di dalam membayar hutang mereka Ya Allah berikan kepada kami husnul khatimah. mati dalam keadaan iman ya Allah Jangan kau tinggalkan satu orang pun yang hadir di tempat ini ya Allah Kecuali akan kau jadikan ahli surgamu ya Allah Jangan sampai ada yang tertinggal di tempat ini kecuali engkau muliakan di dunia dan di akhirat. Ya Allah jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma barik lana fi kulubina. Wabarik lana fi ajsadina. Wabarik lana fi, mas fi buyutina. Wabarik lana fi ahlina. Wabarik lana fi azwajina.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 Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.